Kata penulis walamul amr wa du'a. Di antara hal yang dapat menjazamkan fi'il mudhari adalah lam yang digunakan untuk perintah atau lam yang digunakan untuk doa. Ini satu. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Syahidnya aw liyasmut. Aw liyasmut. Misalkan saya katakan kepada Anda, saya katakan litaq'ud. Litajlis. Hendaknya engkau duduk. Maka li ini dinamakan li lam al-amar dalam perintah karena datang dari orang yang lebih mulia atau orang yang lebih tinggi kepada orang yang di bawahnya. Tetapi kalau itu di dalam Al-Quran Karim permintaan seorang hamba kepada Allah maka disebutkan dengan lamul doa tidak dinasamakan lamul amar karena seorang hamba tidaklah memerintahkan Allah Jalla wa ala. Seperti firman Allah Jalla wa ala di dalam surah Zukhruf ayat 77. Allah berfirman bahwa di antara penghuni api neraka menyatakan dia qadhi alaina rabbuk. Wahai malaikat penjaga api neraka, hendaknya Rabbmu mematikan kami. Liyaqdi. Asalnya liyaqdi ada ya. setelah dia menjazam, maka dihapus huruf ilah ya dari mana yang telah kita lewati. Kesimpulannya, kapan Anda mendapatkan li? Pada fi'il mudhari ada dua kemungkinan. Yang pertama, li yang menampakkan itu dinamakan lam kai atau lamu ta'lil ya maka itu menafsirkan tetapi kalau diinginkan dengan li tersebut adalah untuk memerintah atau doa maka dia menjazamkan liyasmut berikutnya yang perlu diketahui bahwa apabila sebelum lam amal tersebut li terdapat huruf fa atau waw fa atau wa huruf atof maka li yang tadinya berharokat kasrah menjadi sukun contohnya hadis nabi falyakul falyakul wal yakul fal tajlis wal tajlis ya wa fa sebelum li maka linya disu disukun berikutnya kata beliau adalah wala finnahi wa du'a di antara la di antara yang dapat menjajamkan film mudhari adalah la La yang digunakan untuk larangan dan doa. Larangan apabila dari yang lebih mulia kepada di bawahnya, sedangkan doa apabila dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. La di dalam bahasa Arab adalah yang disebut dengan la nafiah, maka ini di luar pembahasan kita. Misalkan la ajlisu, saya tidak duduk. Ini bukanlah la yang dapat menjazamkan. Tetapi la yang dapat menjazamkan adalah la yang digunakan untuk melarang atau untuk berlarang nah untuk melarang. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa ala di dalam surat An-Naml ayat 10. La takhaf, asalnya takhafu. Contoh pula di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 104. Allah berfirman, La taqulu ra'ina. Contoh juga dengan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna. Asalnya la tu'akhiduna tatkala dia dimasuki oleh lam nahya, la nahya, maka menjadi majazum yang tanda jazamnya adalah sukun. Ini sudah kita bahas di babul Arab tanda-tanda jazam. Sekarang kita sedang membahas hal-hal yang dapat menjazamkan fil mudhari. Adapun tanda-tanda jazam maka sudah lewat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Berikutnya bahwa la itu yang dapat menjazamkan mubarak adalah la yang digunakan untuk larangan. Saya katakan kepada anak saya, ya la la tajlis ya bunai. Wahai anakku, jangan kamu duduk. La tajlis sukun sini. Atau kalau dua orang la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Ya, dia dikatakan majzum dengan la an ya. Ya, perlu diketahui dari yang pertama hingga la nahiyah yang telah kita ambil lam lamma alam alamma lamul amr wa du'a la sinahi wa du'a ini satu kata Karena dari 18 yang menjazamkan mudhari ini hendaknya kita bagi dua supaya lebih mudah dipahami. Kota A dan kota B. Kota A itu hanya menjazamkan satu fi'il mudhari saja yaitu lam lamma alam alamna lamul amr wa du'a wa la nahi wa du'a. Sedangkan kotak B yaitu min atau yaitu in ma mahma izma ayu mata aina ayana anna wa haitsuma haitsuma kaifama idza itu hanya eh, itu dapat yang kotak B ini dapat menjazamkan dua fi'il mudhari. Dua fi'il mudhari apabila datang dua fi'il mudhari setelah salah satu dari huruf yang ada di kotak B ini, maka dua-dua fi'il mudhari tersebut dapat majzum. Fi'il mudhari yang pertama dinamakan dengan fi'il syarf, sedangkan yang kedua dinamakan dengan jawab syarf. Ya. Berikutnya, kata beliau wa dan yang dapat menjazamkan fi'il mudhari adalah ji'in. In contohnya in zakir tanjah kalau engkau mengulang ilmu, maka niscaya engkau akan berhasil. In tajtahid tafham. Kalau engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan memahami. In jika. Berikutnya yang dapat menjazamkan dua ilmu mudhari adalah ma. Ma adalah ma adalah ma. Baik, atau sebelumnya man. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa Ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, dua fi'il mudhari di sini majzum yang pertama ya'mal, yang kedua yarah, asalnya yarahu. Kemudian majzum dikarenakan man ya. Yang tanda jazamnya adalah dihapusnya huruf illah. Contohnya lagi, man yukrim jarahu yuhmad. Barang siapa yang memuliakan tetangganya, maka dia e, akan dipuji. Manisnya artinya siapa atau barang siapa. Contohnya, man yajlis huna adribhu. Barang siapa yang duduk di sini, maka aku akan memukulnya. Di sini dua-duanya majizum Ya, karena man adalah jazim yang dapat menjazamkan dua fi'il mubarak Berikutnya kata beliau adalah ma ma. Nah, contohnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum." Apa yang tidak apa yang kalian infakkan dari kebaikan melainkan maka akan Allah akan Allah balaskan untuk kalian. Maka akan Allah balaskan untuk kalian. Ya, di sini tunfiqu, asalnya tunfiquna. Ya, fi'il mudhari yang kedua adalah yuwaffa, asalnya yuwaffa panjang. Tatkala dia majzum, tatkala dia dimasuk oleh ma yang dia dikatakan hafu syarf, maka dia menjadi majzum dengan tanda jazam yang telah kita bahas di babul i'rab. Baik, berikutnya adalah ai. Ya, ai. Contohnya ayat kita taqra tastafid minhu. Kitab apa saja yang engkau baca, maka engkau akan mengambil faedah darinya. Ya. Ayya talibin tas'al yufiduka. Siapa saja dari penuntut ilmu engkau bertanya, maka dia akan memberikan jawaban kepadamu. Baik, berikutnya adalah mata, kata beliau. Adalah mata. Contohnya, mata, ya, ucapan kita menyatakan, mata tadkhul baiti Azribka. Maka tadukul baiti Azribka. Kapan engkau memasuki rumahku, maka aku akan memukulmu. Syahidnya, maka tadukul tadukul sukun majizum. Yang asalnya tadkhulu. Yang kedua adribka, asalnya adribuka tetapi karena sudah dimasuki oleh mata maka kedua-duanya yaitu tadukul dan tabrib abrik menjadi majazum menjadi majazum majazum dengan tanda jazam yang sudah kita bahas di babul i'rab. Di dalam sebuah syair dikatakan ana bunu zula wa qulla as-sanaya mata ad'il imama ta'rifun Baik. Berikutnya adalah ayyana sama dengan ayat. Fa ayyana ta'dil bihi rihu tanzil. Berikutnya adalah ainama. Contohnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 76. Allah berfirman, Aynama yuwajjihu la ya'ti khair. Kemanapun dia mengarahkannya, maka tidak akan membawakan kebaikan. Syahidnya yuwajjihu. Asalnya yuwajjihuhu. Ya, syahid yang kedua, la ya'ti. Asalnya la ya'ti. Ya. Karena kan sudah dimaksud oleh aynama, maka yang tadi yuwajjihuhu menjadi wajih yang tadinya yakti menjadi yakti dikarenakan sudah menjadi majzum dengan tanda jazab yang telah kita ketahui di babul e-arab. Berikutnya kata beliau adalah eh, anna adalah anna ya. ai an anna maka contohnya anna tazhab azhab Ya, bagaimanapun engkau pergi, maka aku akan pergi. Kemudian setelahnya kata beliau, Hai Suma, Hai Suma, contohnya misalkan saya katakan, Hai Suma, Haitsuma eh, ala dinik, Yukrim kallah. Kapanpun, bagaimanapun engkau beristiqamah di atas agamamu, maka Allah akan memuliakanmu. Di dalam sebuah syair, haitsuma tastaqim حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان Kapan engkau beristiqamah maka Allah akan mentakdirkan keberhasilan untukmu di sisa waktu yang akan mendatang. Contoh berikutnya kaifama. Kaifama misalkan saya katakan kaifama takun akun. Bagaimana engkau menjadi maka seperti itulah aku terhadapmu. Syaratnya takun akun. Sebelumnya sebelum dimasuki oleh kaifama adalah takunu dengan akunu menjadi takun dengan akun majzum dengan tanda jazam yang telah kita ketahui dari babul i'rab dikarenakan masuknya kaifama. Yang terakhir adalah iza. Nah, iza ini khusus pada syair saja. Kalau didapati ada iza pada selain syair, maka dia tidak menjazamkan di antara syair yang ma'ruf di kalangan ahli nahu adalah istagni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibuka fatasatun fatajammali merasa kayalah engkau dengan apa yang Allah berikan dari kekayaan apabila menimpamu kemiskinan maka bersabarlah ya dan juga syair wa innaka idma ta'tima anta amirun bihi talfiman iyyahu ta'muru atiya na'am kita cukupkan Sampai di sini maka dari ini kita telah menyelesaikan bab jawazimul mudhari' bahwa yang menjazamkan fi'il mudhari' terbagi menjadi dua. Kota A dan kota B. Kota A ia hanya menjazamkan satu fi'il mudhari' saja yaitu lam, lama, alam, alama, lamul amr wa du'a wa la nahi wa du'a. Yang kedua adalah kota B. Kota B ini dia dapat menjazamkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama dinamakan dengan fi'il syar' dan yang kedua dinamakan dengan jawab syarat apa saja yaitu in ma mahma izma ayu mata aina ayana anna haythuma kaifama idan fi syi'r khasah وبلا التوفيق والهداية صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته